enam kitab induk atau disebut dengan kutubus sitah. Istilah di atas digunakan untuk menyebut enam kitab induk hadis berikut ini. 1. Sohih Al-Bukhari 2. Sohih Muslim 3. Sunan An-Nasai 4. Sunan Abi Dawud 5. Sunan At-Tirmidhi dan enam Sunan Ibnu Majah. Yang pertama, Sahih Al-Bukhari. Kitab ini diberi judul Al-Jami' As-Sahih oleh penyusunnya. Beliau menyeleksi hadis yang tercantum dalam kitab ini dari 600 ribu hadis. Beliau rahimahullah bersusah payah dalam memilih, menyeleksi dan mencari hadis yang sahih Hingga setiap kali hendak menuliskan hadis dalam kitab ini, beliau selalu berwudu dan mengerjakan sholat dua rakaat sembari memohon petunjuk kepada Allah dalam menuliskannya. Setiap hadis bersanad yang beliau tuliskan dalam kitab ini memiliki sanad sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang mutasil bersambung di mana para perawinya telah memenuhi persyaratan dalam hal keadilan, dan kesempurnaan hafalan. Beliau menyelesaikan penyusunan kitab tersebut selama 16 tahun. Setelah itu beliau mengajukan kitabnya itu kepada Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini, dan selain mereka. Kemudian mereka menilainya sebagai kitab yang bagus dan memberi rekomendasi atau persaksian akan keabsahan hadis dalam kitab tersebut. Para ulama di setiap zaman menerima kitab tersebut dengan sepenuh hati. Al-Hafidh Al-Zahabi berkata, ini adalah salah satu kitab dalam ilmu Islam yang paling bagus dan paling utama setelah kitab Allah Ta'ala. Jumlah hadis dalam Sahih Al-Bukhari termasuk yang terulang berjumlah 7.397 buah. Dan jika tidak termasuk yang terulang berjumlah 2602 buah. Demikianlah yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Al-Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi Al-Ju'fi Al-Farisi adalah maulah mereka yang berasal dari Persia. Al-Bukhari dilahirkan pada bulan Syawal tahun 1900 tahun 194 Hijriah. Beliau tumbuh sebagai anak yatim di bawah asuhan ibunya. Kemudian mulai menempuh perjalanan untuk mencari hadis pada tahun 210 Hijriah. Beliau berpindah-pindah tempat di dalam negerinya dalam rangka mencari hadis kemudian tinggal di Hijaz selama enam tahun. Setelah itu pergi ke Syam, Mesir, Jazirah, Basrah, Kufah, dan Baghdad. Beliau rahimahullah memiliki hafalan yang sangat kuat. Disebutkan bahwa beliau bisa menghafal sebuah kitab dengan sekali membaca. Beliau adalah seorang yang sangat zuhud dan warok, jauh dari kehidupan para penguasa dan pemimpin. Beliau seorang yang sangat pemberani dan dermawan. Para ulama yang semasa dengan beliau dan sesudahnya memuji beliau. Imam Ahmad berkata, Khurasan tidak pernah mengeluarkan orang sehebat dia. Ibnu Khuzaimah berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada orang yang lebih tahu dan lebih hafal hadis Rasulullah SAW selain Muhammad bin Ismail al Bukhari. Beliau adalah seorang mujtahid dalam bidang fikih. Beliau sangat teliti dalam mengambil kesimpulan hukum suatu hadis. Sebagaimana dapat disaksikan dalam judul-judul bab dalam kitab sahihnya. Beliau rahimahullah wafat di daerah Khartan yang berjarak dua farsah dari Samarkand pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Beliau meninggalkan ilmu yang sangat banyak dalam berbagai kitab karangannya. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadanya dan memberikan balasan yang lebih baik atas jasa-jasanya bagi kaum muslimin.